Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Susah cuma bisa menangis di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau su pergi menghilang Sayang kau ada di mana saat su cinta Hati su mulai jatuh dan kau entah kemana Sayang kau su bilang janji cuma sementara Tapi kau begitu saja hilang cukup lama Entah suka kemana harapan yang lama Sasu mulai suka baru kau tunjuk muka Dulu bilang cinta sekarang kas masuk luka Belum jadi satu kau suka sepatah di muka Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam Saya cuma bisa menangis di gelapnya malam di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau super pergi menghilang Saat saya mulai sayang Kau pergi dan hilang Bawa semua cinta yang jujur cuma kau karang Semua kata sayang Semua yang saya bayang Indah berakhir muka tinggal di belakang Cinta yang kau kasih pertama berakhir suka Saya coba lebih tapi kau hilang sayang luka Entah kau di mana, kau hati kemana Belum jadi satu kau suka sepatah di muka Mungkin saya salah, tu terlalu dalam Saya cuma bisa menangis tiga Salahkah kalau saat di awal Saya masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau su pergi menghilang Mungkin sesalah salah Su terlalu dalam Saya cuma bisa menangis Di gelapnya malam Salahkah kalau saat di awal masih rasakan bimbang Saat saya mulai sayang Kau super gimana?